Kenapa tidak? Karena di sana Barakalatikum ada pihak-pihak yang terang-terangan membenci sahabat Rasul. Padahal Nabi mengatakan la tasubbu ashabi sampai meniga dan menekankan hal itu. Kalian jangan mengkritisi Kalian jangan mencela, kalian jangan memberikan statement yang jelek walaupun hanya sepatah kata seputar sahabatku. Demikian pula barakallahu fikum kita pun mengenal bahwa sahabat terrekomendasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Secara global Allah Azza wa Jal menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Bahkan Nabi menjadikan tolak ukur tingkat keimanan seseorang dalam sebuah hadis yang sahih beliau menyatakan ada matul iman tanda yang menunjukkan bahwa pada seorang itu benar lurus keimanannya ialah apa? Hubbul ansar. Dia cinta dan mencintai orang-orang ansar. Wa alamatun nifaq. Tanda yang menunjukkan bahwa pada seorang itu ada kemunafikan adalah bughdul ansar Bencinya, tidak sukanya seorang kepada ansar Lalu bagaimana dengan pihak-pihak yang sampai tingkatan mengkafirkan? Karenanya para ulama mengeluarkan dari daerah Islam, dari kalangan Syiah Rafidhah bahwa mereka bukanlah kaum muslimin dan ajaran mereka juga bukan ajaran Islam karena kebencian mereka itu sampai pada tingkatan mengkafirkan para sahabat. Ahibati fillah barakallahu fikum sebab itu tidaklah satu kitab yang ditulis oleh para ulama yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip ahlu sunnah kecuali pembicaraan masalah sahabat diangkat. Pembicaraan masalah apa? Sahabat diangkat. Kalau mengikuti kemauan kita, loh mereka kan manusia kan begitu ya. Ada salahnya, ada kekurangannya. Jawabannya naam, iya. Mereka manusia. Jangankan sahabat, para nabi, para rasul juga manusia. Kalau tolak ukurnya kita hanya melihat sisi pandang bahwa mereka manusia. Fa Allah Allah ya ikhwah sehingga masalah ini masalah yang sensitif bermakna hati-hati dalam bersikap Ima seorang dikeluarkan dari daerah halus sunnah atau naudzubillah kalau kemudian dia pun dengan prinsipnya keluar dari Islam keluar dari Islam telah kita singgung tentang afdalu haula yang paling mulia dari kalangan para sahabat al-arba'ah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Afdalu haula al-arba'ah Abu Bakar As-Siddiq thumma Umar thumma Uthman thumma Ali. Li hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kunna nukhayyar bainan nas fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, waktu itu kami memilih memberikan pilihan di antara manusia yang paling mulia itu siapa? Dan hal itu kami lakukan di zaman Nabi ada. Artinya apa? Di bawah bimbingan Rasulullah kan begitu. Mereka memilih siapa yang paling afdol itu dalam kondisi Nabi ada. Qala fanukhayyar Abu Bakrin summa Umar Ibn Khattab summa Uthman Ibn Affan. Kami memilih yang pertama yang paling afdal dari kalangan sahabat adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Rawahul Bukhari wa li Abi Dawud kunna naqul wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun. Kami waktu itu punya pendapat kami waktu itu berkata, yaitu ada satu kesepakatan dari kami. Dalam kondisi Nabi masih hidup, afdalu ummati atau ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da orang yang paling utama dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar summa Umar summa Utsman. Wa zada At-Tabrani fi riwayatin fayasma'u dhalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruh. Kata Imam At-Tabrani pernyataan kami tadi didengar oleh Nabi dan Nabi tidak mengingkari. Dan itulah yang disebut dalam ilmu hadis dengan apa? Apa? Disebut dengan sunnah takririyah. Sebuah sunnah yang bentuknya ucapan dan kenyataannya ataupun e, keabsahannya itu adalah disetujui, Nabi menyetujuinya walaupun Nabi tidak berkata. Tetapi Nabi menyetujui, bermakna tidak mengingkari hal tersebut. Wa ahakuhum bil khilafah badan Nabi SAW Abu Bakar. Dan tentunya mereka memilih itu bukan hanya sekedar, oh kamu itu yang paling bagus, kamu yang paling baik, kamu yang paling mulia. Tetapi tidak berhenti di situ. Salah satu hal yang menjadi penentu tatkala mereka memilih bahwa Abu Bakar itu orang yang paling mulia tentunya juga yang paling berhak dari mereka itu untuk menjadi khalifah. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan pemimpin umat Islam dan dari empat tadi yang paling berhak adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kaum Syiah tidak setuju. Kaum Syiah mengatakan bahwa terjadi apa? Penyerobotan. Terjadi pengambil alihan yang harusnya haknya jatuh kepada Ali diserobot oleh sahabat-sahabat yang lain. Fabarakallahu fikum tentunya Hal ini merupakan racun dan bukan satu keyakinan yang benar. Ini merupakan kebencian yang tidak hanya sekedar kebencian yang sifatnya tendensius ataupun hal-hal yang sifatnya karena sakit hati tidak tetapi membawa kepada keyakinan yang dengannya barakallahu fikum para ulama mengeluarkan kaum Syiah dari Islam. Ahakuhum bil khilafah ba'da Nabi SAW Abu Bakar radhiyallahu anhu li'annahu afdaluhum wa asbaqahum ilal Islam karena beliau yang paling afdal, yang paling duluan masuk Islam ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة juga di antara hal yang membuktikan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, bahwa Nabi waktu sakit memerintahkan Aisyah muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas. Kata Nabi, perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami sholat. Aisyah tidak langsung, yaitu kemudian bangga ayah saya. Itu keluarga saya tidak, tetapi Mur Umar atau Umar ya Rasulullah. Umar ya Rasulullah. Beliau mengusulkan. Kata Nabi, Muru Abu Bakrin. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat. Kemudian ketika salat sudah berlangsung maka Nabi SAW dalam kondisi mulai membaik dipapah dalam keadaan tidak mampu membawa kedua kakinya bermakna tidak bisa berjalan seperti biasa dipapah oleh Abbas bin Abdul Muttalib demikian pula oleh Ali untuk menuju salat faja'a rasul fajalasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi jambi Abi Bakrin ketika berlangsung salat maka Nabi datang dan beliau duduk memposisikan Abu Bakar di sebelah kanan dan beliau di sebelah kiri tak ubahnya sebagaimana ketika seorang sholat hanya berdua seorang imam dan makmum jika makmumnya sendirian maka posisi yang sahih adalah makmum berada di sebelah kanannya imam kemudian barakalafikum berlangsunglah sholat posisi nabi duduk tetapi para sahabat dibiarkan Nabi berdiri. Dikatakan oleh para ulama penggabungan hadis tersebut dengan hadis Abi Hurairah. Ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan, diposisikan sebagai imam untuk diikuti. Diikuti tentang kalau membaca Allahu Akbar segera kita membacanya, bermakna takbirnya. Kalau imam posisi berdiri kita segera menyusul kalau imam dalam kondisi ruku segera kita menyusulnya dan seterusnya fa idza shalla qa'iman shallu qiyama kata nabi dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih kalau kamu dapati imammu dalam kondisi berdiri salatlah kalian dengan cara berdiri fa idza shalla jalisan shallu qu'udan ajma'in tetapi kalau kamu dapati imammu sholat dalam kondisi berdi, uh, duduk, maka duduklah kalian semua. Duduklah kalian semua. Dikatakan oleh ahli ilmi secara bahir terjadi pertentangan antara hadis Aisyah dengan hadis Abi Hurairah. Di mana pada hadis Aisyah Nabi mengimami para sahabatnya kondisi beliau sakit duduk tetapi para sahabat berdiri. Sementara itu prakteknya, itu perbuatan beliau. Di hadis lain dalam sabda beliau, imam dijadikan imam untuk diikuti. Kalau dia berdiri, berdirilah kalian. Kalau dia duduk, maka duduklah kalian. Seolah-olah terjadi pertentangan. Digabung oleh para ulama dalam bab ini, tidak ada pertentangan sama sekali. Lihat bahwa sesungguhnya sesuatu itu kalau dikembalikan kepada halul ilmi akan ada solusi. Tidak ada bentuk yaitu salah satu hadis dikatakan terbengkelai, salah satu hadis harus dikalahkan, tetapi penggabungannya bahwa yang memulai solat pada hadis Aisyah ialah keimaman awal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi beliau sehat dengan berdiri. Dan Nabi menyusul, mengambil alih sebagai posisi imam. Dan Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi. Dan semua kaum muslimin di belakangnya mengikuti sholatnya Abu Bakar. Dikatakan bahwa, barakalafikum karena permulaan sholat dimulai dengan berdiri. Dan seandainya kemudian imam ada sesuatu yang dengannya dia tidak mampu berdiri dengan duduk, maka di situ para makmum tidak diwajibkan untuk duduk tetapi berdiri karena pengawalnya berdiri. Mengawalinya dengan apa? Berdiri. Sebagai contoh, seorang imam mengimami sholat. Lalu dalam rokat berikutnya, rokat kedua, rokat ketiga, ada sesuatu yang membuat dia tidak mampu berdiri dan duduklah maka dalam kondisi ini para makmum hendaknya tetap berdiri dan tidak ikut duduk sebagaimana duduknya imam. Begitulah penggabungan yang disebutkan oleh para ulama. Dan dikedepankannya Abu Bakar dalam mengimami salat bukan semata-mata karena fikihnya. Demikian pula karena ketakwaannya tetapi isyarat juga tentang kepemimpinan. Juga isyarat kepada kepemimpinan bahwa khilafah yang pertama kali dan yang berhak adalah Abu Bakar As-Siddiq. anna sahabata radhiyallahu anhum ajma'u ala taqdimi wa mubaya'atihi. Demikian pula sahabat pun sepakat dalam hal mengedepankan Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula membaiat beliau. Wala yajma'uhumullahu ala dalalatin dan demikian pula Allah tidak mengumpulkan mereka bermakna Allah tidak menghendaki mereka bersepakat di atas kesesatan. Kemudian Suma Umar setelahnya Umar radhiyallahu anhu li'annahu afdal as-sahabah ba'da Abi Bakrin wa li'anna Abu Bakar ahida bil khilafah ilai demikian pula karena Abu Bakar menunjuknya summa Utsman radhiyallahu anhu demikian pula setelahnya Umar eh, Utsman di fadlihi wa taqdimi ahli syura lahu wa hum al mazkurun fi hadzal bait mereka itu adalah orang-orang yang tersebut dalam potongan bait syair yang berikut qala barakallahu fikum Ali wa Uthman atau Ali wa Uthman wa Sa'ad wa Talha Zubair Mereka-mereka adalah orang-orang yang kemudian disebutkan tersebut dalam eh, syair berikut ialah Ali kemudian Uthman Sa'ad kemudian Talhah Zubair dan Dhu Auf yaitu Abdurrahman bin Auf. Rijalu Syura. Rijalu al masyura yaitu mereka-mereka yang bermusyawarah bermusyawarah menyepakati bahwa yang paling utama dari kalangan sahabat adalah Abu Bakar kemudian Utsman atau Umar kemudian Utsman. Qala summa Ali radhiyallahu anhu li fadlihi wa ijma'i ahli asrihi alaih. Kemudian setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib karena sepakat di masa itu umat memilihnya. Wa haula al-arba'ah humul khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun alladhina qala fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang mendapatkan petunjuk yang terbimbing dan peganglah kuat-kuat Walaupun harus dengan cara menggigit dengan gigi geraham. Wa qala wal khilafatu ba'di thalathuna sanah. Kemudian juga Nabi menyebutkan kekhilafahan setelah sepeninggalku itu akan berjalan selama 30 tahun. Kekhilafahan itu akan berlangsung selama 30 tahun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi qala al-Albani rahimahullah wa isnaduhu hasan. فكان آخرها خلافة على هذا قال المؤلف وكأن جعل خلافة الحسن تابعة لأبيه أو لم يعتبرها حيث أنه رضي ya'tabirha haitsu annahu dan di sini barakallahu fikum isyarat bahwa muallif mengambil dan mengangkat hadis yaitu al-khilafah ba'di 30 sana Hadis Nabi SAW kekhilafahan. Kekhalifahan itu akan berlangsung selama 30 tahun. Isyarat bahwa kekhalifahan yang waktu itu terjadi pada Hasan adalah kekhalifahan yang disertakan kepada ayahnya atau tidak menganggapnya sebagai khalifah di waktu itu dan tidak menghitungnya karena beliau mengundurkan diri dan menyerahkan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Qala fa khilafatu Abi Bakr radhiyallahu anhu sanatan wa thalathu atau thalathatu ashhurin wa tis'u layalin Adapun kekhalifahan yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq itu berlangsung dengan rincian dua tahun dengan penambahan yaitu tiga bulan dan sembilan hari dengan catatan barakalafikum berdasarkan kepada kalender hijriyah min salah 13 Rabi al awal sanah 11 hijriyah ila 22 Jumadil Akhirah sana 13 Hijrah. Yang terjadi bahwa dimulai pada 13 Rabi al-Awwal tahun 11 Hijriyah sampai 22 Jumadil Akhirah pada tahun 13 Hijriyah. Coba kalau kita perhatikan di situ kurang lebih akan terkumpul 30 eh, tahun tentang kekhilafahan yang berlangsung. Pada Abu Bakar disebutkan dua tahun, tiga bulan dan sembilan hari. Wa khilafatu Umar radhiyallahu anhu ashru sanawat. Berbeda dengan kekhilafahan yang terjadi setelahnya. Adapun Umar berlangsung sampai sepuluh tahun. Wasitatu ashurin sepuluh tahun ada tambahan enam bulan wa satu ayam dan ketambahan tiga hari ketambahan tiga hari terhitung dari mulai tanggal 33 Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah sampai 26 Dhul Hijjah pada tahun 23 Hijriah. Wa khilafatu Utsman radhiyallahu anhu isna atau isnata asyrata sanah Adapun kekhalifahan yang berlangsung pada Utsman berlangsung 12 tahun. Dengan tambahan illa sintai asyara yauman kurang daripada 12 hari dimulai tanggal 1 Muharram pada tahun 24 Hijriah sampai 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah atau Naam, 25 Hijriyah. 35 ya. Naam, afwan 35 Hijriyah. Semakala qala wa khilafatu Ali radhiyallahu anhu. Khilafatu Ali radhiyallahu anhu. Setelahnya disusul tentang jumlah berapa lama Ali memegang kekhilafahan. Qala arba'u sanawat wa tis'atu asyhurin. Adapun Ali di masa kekhalifahannya berlangsung empat tahun dan ada tambahan yaitu empat tahun sembilan bulan. Dimulai daripada 19 Hijjah pada tahun 35 Hijriah sampai 19 Ramadhan pada tahun 40 Hijriah. Fala majmu' khilafati haula al-arba'ah tis'un wa ishruna sanah wa sitatu ashhurin wa arba'atu ayyam. Dikatakan oleh Syekh rahimahullah bahwa jumlah total dari mulai kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq sampai kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ialah terhitung 29 eh, tahun 29 tahun 6 bulan dan 4 hari enam bulan dan empat hari. Summa buyi al Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu ma. yoma mata abuhu Ali radhiyallahu anhu. Kemudian sesungguhnya pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib belum usai, artinya apa? Belum berakhir. Tapi beliau terbunuh di bulan Ramadan Beliau terbunuh di bulan Ramadan seperti yang sering mungkin kita mendengarkan tentang e, pembunuh Ali bin Abi Thalib yaitu Abdurrahman ibn Muljam. Sebagian mengatakan ibn Muljim, Abdurrahman bin Muljim atau bin Muljam. Yang dahulunya orang ini adalah apa? Penghafal Quran. Abdurrahman bin Muljam adalah seorang penghafal Quran dan sempat mengalami masa-masa yaitu tidak ingin bersama teman-temannya dari kalangan Khawarij. Tetapi ketika beliau diutus, la'allahu waktu ketika diutus ke negeri Mesir bertetangga dengan seorang khawarij lalu disurut lagi dengan mengatakan, mari kita bangkitkan sifat solidaritas kita. Mari kita bangkitkan sifat solidaritas kita yaitu pembelaan kepada teman-teman kita yang sudah meninggal. Akhirnya disepakatilah mereka di waktu itu tentang akan dibunuhnya beberapa sahabat di antaranya ialah Ali bin Abi Thalib dengan masing-masing telah ditunjuk siapa yang akan membunuhnya dan <clears throat> pertepatan pembunuh Ali adalah Abdurrahman ibn Muljam yang dahulunya istilah kita guru ngaji guru yang mengajari tentang membaca Quran dan bukan orang-orang yang biasa tidak tahu apa-apa. Nah, Fabarakallahu fikum sehingga keselamatan itu adalah hal yang mahal. Tidaklah kemudian semata-mata seorang dengan <clears throat> bekal <clears throat> berbahasa Arab atau bekal memegang mushaf dengan berbekal kepada bahasa Arab atau pegangan mushaf atau penghafal Quran. E, riwayat yang juga sempat barakalatikum kita dengarkan bersama seorang tabi'in yang bernama Yazid Al-Faqir saat rombongan akan menuju Makkah mereka melewati kota Madinah dan tiba-tiba di kota Madinah mereka menghampiri Masjid Nabawi dan ternyata di dalamnya ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah sedang membahas dan sedang menyampaikan kepada majlis yang ada adalah pembicaraan masalah eh, Jahannamiyun yaitu syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk neraka yang kemudian dikeluarkan karena keimanan yang ada pada mereka. Maka mereka tercengang. Mereka tercengang karena selama ini mereka memahami orang yang kalau dimasukkan ke dalam neraka tidak akan keluar selama-lamanya. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Ayat umum yang berlaku kepada orang kafir <clears throat> mereka terapkan dan mereka praktekkan kepada kaum mukminin di mana Allah menyifati orang-orang kafir setiap kali mereka akan berusaha keluar dari neraka, tidak Allah izinkan dan harus kembali lagi. Ayat itu secara makna adalah betul memaknai penduduk neraka itu tidak akan diberikan kebebasan keluar, tetapi itu berlaku bagi orang-orang apa? kafir. Adapun orang mukmin sebagaimana pada hadis syafaah mereka akan mendapatkan syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan salah satunya ialah eh, orang-orang yang mereka itu sudah hitam gelam warnanya dikatakan seperti arang karena lamanya di neraka <clears throat> namun <clears throat> pada mereka itu ada keimanan dan mereka dientaskan lalu dimandikan dalam sebuah sungai yang namanya Nahrul Hayah yang dengannya berubahlah yang semula warna mereka itu seperti arang yang hitam gelam berubah menjadi putih taubahnya seperti kertas Tabarakallahu <clears throat> setelah Ali terbunuh maka kaum muslimin membaiat Hasan putranya <clears throat> saat di mana orang tuanya meninggal saat orang tuanya meninggal <clears throat> pada bulan Rabiul Awal pada bulan Rabiul Awal bertepatan dengan tahun 41 Hijriyah. Sana pada bertepatan yaitu tahun 41 Hijriyah. Salam al-amru ila Muawiyah. Di waktu itu pula beliau pasrahkan, beliau serahkan urusan dan perkara kekhalifahan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan Wadhalika baharat ayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari itulah di masa itulah nampak tanda-tanda ayat yang berkaitan dengan apa yang pernah diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di <clears throat> al-khilafatu ba'di 30 sanah. Kekhalifahan. Jadi setelah berlangsung <clears throat> barakallahu tercukupi dan tergenapi selama 30 tahun kata beliau al khilafatu ba'di 30 sanah wa qawluhu fil hasan dan saat Hasan dalam kondisi masih bocah beliau mengatakan inabni hada sayyid putraku ini jadi boleh bagi seorang kakek mengatakan kepada cucunya sungguhnya ini putraku sesungguhnya apa ini putraku dan itu bukan dikatakan kepada kebohongan. <clears throat> Dengan mengatakan, loh itu kan cucu anda. Boleh. Bagi seorang kakek mengatakan kepada cucunya, ini adalah putraku. Dan cukup banyak apabila kita dapati dalam biografi para rawi, <clears throat> para ulama, seringkali menisbahkan tentang nama itu kepada kakeknya. Fulan bin Fulan. <clears throat> Atau Fulan ibn Fulan si fulan itu putra si fulan. Diusut-diusut ternyata penyebutan fulan bin fulan tadi bukan nama orang tuanya tapi kakeknya. Nama kakeknya dan tentunya barakallahu fikum <clears throat> bisa saja ada sebab mungkin kakeknya lebih tersohor, kakeknya lebih dikenal ya, tidak mengapa dalam hal ini barakallahu fikum dan tidak terhitung kepada uh, Hal itu tidak terhitung kepada seorang durhaka kepada apa? Orang tua dengan tidak menyebut siapa orang tua kandungnya tetapi langsung menyebut kakeknya. <clears throat> Kata Nabi, "Inabni hadza sayyid <clears throat> wa Allah an yusliha <clears throat> bihi fi'ataini azimatain minal muslimin." Rawahul Bukhari. Kata Nabi kepada Hasan, sesungguhnya putraku ini adalah sayyid. Sayyid tentunya pemuka. Sayyid tentunya pemuka. Pemuka satu kaum dikatakan sayyidul kaum. Pemuka satu kaum. <clears throat> Semoga Allah Azza wa Jal, tentunya ini doa yang bermakna mengandung kepada hal yang akan terjadi, yaitu Allah akan memperbaiki dengan cucuku ini adalah dua kelompok yang bertikai. Dua kelompok yang bertikai dari kalangan kaum muslimin. Fal Hasanu sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hasan merupakan cucu Nabi dan sekaligus raihanatu. Sekaligus juga merupakan barakallahu fikum kesayangan Nabi. <coughs> Dikatakan beliau cucunya juga sebagai kesayangan Nabi wa huwa amirul mu'minin <clears throat> ibn amirul mu'minin <clears throat> beliau seorang amirul mu'minin putra seorang amirul mu'minin yaitu Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib dan <clears throat> Al Hasan barakallahu fikum wulida fi 15 eh, Ramadan sanah 3 wa mata fil Madinah wa dufina fil Baqi fi Rabi'il Awal pada tahun 50 Hijriah. Dikatakan oleh Syekh rahimahullah bahwa Al-Hasan itu cucu Nabi. Al-Hasan itu cucu Nabi. Beliau merupakan putra seorang khalifah yaitu Ali bin Abi Thalib. Dilahirkan pada tanggal 15 Ramadhan tahun ketiga Hijriah dan beliau meninggal di Medina dan dimakamkan di Baki. Beliau dimakamkan di Baki pada Rabiul Awal pada tahun 50 Hijriah. Wal Husain sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Demikian pula Husain. Demikian pula Husain. Juga cucu Nabi. Cucu Rasul. Wa Juga kesayangannya. Wa huwa ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Husain juga cucu Nabi. Beliau juga putra khalifah. Hanya yang sempat menjadi khalifah ialah siapa? Al-Hasan. Yang sempat menjadi khalifah adalah Al-Hasan. Beliau cucu Nabi. Fabaraka fi ulida fi Sya'ban. Sana Rabi'ah atau uh, Rabi'ah Badr Hijrah. Beliau pada bulan Sya'ban dilahirkan dan tahun keempat Hijriyah. Mungkin orang menganggap bahwa Hasan dan Husain apa? kan begitu ya. Seringnya tergambarkan seperti itu. Waktu tidak, di Karbala. Adapun yang terbunuh ialah Husain. <clears throat> yang terbunuh di Karbala adalah Husain. Pada tanggal 10 Muharram, pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. 10 tahun setelah wafatnya siapa? Saudaranya yaitu Al-Hasan. Demikian pula wa wahwa Ibn Qais Ibn Syammas Al-Ansari Al-Khazraji al Ansar qutila syahidan yaumal yamamah demikian pula di sana ada Thabit wahwa Ibn Qais Ibn Syammas Al-Ansari dan beliau terbunuh syahid pada Yomel Yamamah pada tahun yaitu 11 Hijriyah dan barakafikum atau di awal tahun 12 Hijriyah pada akhir 11 Hijriyah atau di akhir 11 Hijriah dan di awal 12 hijriyah. Fabarakallahu qala wa nashhadu Kemudian muallif berkata dan kami mempersaksikan lil ashrah bil jannah kepada sepuluh orang yang direkomendasi Nabi sebagai penghuni jannah. Kama syahidalahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kami mempersaksikan mereka sebagai penghuni jannah seperti Nabi mempersaksikan mereka sebagai penghuni jannah. Faqal Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah Abu Bakar itu di surga atau di jannah. Umar itu di jannah. Wa Uthman fil jannah. Wa Ali fil jannah. Wa Talhah fil jannah. Wa Zubair fil jannah. Wa Sa'ad fil jannah. Wa Sa'id fil jannah. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Wa Abu, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Wa kullu man syahida lahu nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah semua pihak yang Nabi persaksikan sebagai penghuni jannah syahidna lahu biha kami pun juga ikut mempersaksikan bahwa mereka itu sebagai penghuni jannah kaqaulihi al-hasanu wal husainu sayyida syababi ahli jannah kata Nabi Hasan dan Husain dua orang ini sayyida syababi ahli jannah keduanya penghulu penghulu para pemuda penduduk surga. Penghulu para pemuda penduduk surga. Wa qawlu li Thabit ibn Qais innahu min ahli jannah. Demikian pula ucapan Nabi kepada Thabit ibn Qais atau Thabit bin Qais bin Syammas yang dikatakan beliau juga di jannah. Wala nazdim li ahadin min ahli qiblah bi jannatin wala nar. Juga termasuk prinsip kalau tadi sifatnya kepada apa? Penyebutan siapa orang yang paling mulia di kalangan para sahabat. Tersebut di situ siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan juga siapa? Al-Hasan wal Husain. Demikian pula Thabit ibn Qais. Yang kedua yang berikutnya ialah mempersaksikan siapa-siapa yang mereka itu dikatakan oleh Nabi sebagai penghuni penghuni jannah. Misal, ada orang yang bertanya, di manakah Abu Bakar tempatnya di akhirat nanti? Kita bisa mengatakan dengan pasti beliau di surga tanpa ada kata-kata insya Allah. Karena apa? Nabi merekomendasi. Nabi apa? Merekomendasi orang-orang yang dikatakan fulan di jannah, fulan di jannah. Yang berikutnya, la nasim li ahadin min ahli qiblah bi jannatin wala Adapun orang-orang yang nampak dalam kesehariannya sebagai kaum muslimin ahli qiblah, ahli qiblah ini diistilahkan oleh para ulama bisa untuk menjuluki sebagai kaum muslimin atau orang muslim yang nampak salat. Yang nampak apa? Salat. Mereka dikatakan ahli qiblah, kaum muslimin. Kaum muslimin. Kita tidak bisa memastikan salah seorang pun kaum muslimin yang tidak dipastikan oleh Nabi kan begitu ya? Difahami ya pembahasannya? Kita tidak memastikan seorang pun Jadi kalangan kaum muslimin yang tidak dipastikan oleh Nabi dengan dipastikan bahwa dia di surga atau dipastikan bahwa dia di neraka. Sampai di sini dipahami? Kalau kaum muslimin kita tidak bisa memastikan, misalnya ditanya, <clears throat> fulan itu di mana tempatnya? dengan amal-amal kebaikan apa dikatakan arju ayyakuna fil jannah. Aku berharap semoga dengan amal kebaikannya dia di jannah. Beda dengan kaum khawarij. Beda dengan kaum khawarij. Antum tahu ya, orang-orang kaum teroris salah satunya yang dikabarkan kepada kita ketika orang-orang eksekutor yang akan mengeksekusi siapa? Siapa? Imam Samudra kan begitu. Ya? Berita mengatakan ketika dieksekusi itu bau harum luar biasa. Kami dapati para dari menyambutnya. Seperti itu apa? Kan dipastikan masuk surga kan begitu ya. Kita tidak bisa memastikan. Setiap seorang muslim kita tidak bisa memastikan jazman. Si fulan di jannah atau sebaliknya. Dia muslim, dia sholat. Tapi perbuatannya seperti itu, saya pastikan dia di neraka. Tidak bisa. Tapi kita boleh mengatakan saya khawatir dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan dihiasi dengan keburukan yang dia lakukan tadi, saya mengkhawatirkan. Khawatir kalau dia kemudian kelak diseret dan dimasukkan ke dalam apa? Neraka. Illa man jazamal lahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam kecuali pihak yang memang Rasul memastikannya. Kecuali pihak yang memang Rasul memastikannya. <clears throat> Lakina narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musi. Tetapi kita mengharap kepada orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang mengikhlaskan dalam beramalnya, kita berharap semoga mereka adalah orang-orang yang ditempatkan di hari akhirat nanti di dalam surga. Adapun kepada orang-orang jahat, orang-orang yang jelek, kita mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan kalau kemudian apa? Diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Qala asyhadatu bil jannati awin nar. Mempersaksikan apakah seorang itu di dalam surga ataukah di dalam neraka. Asyhadatu bil jannah aw bin nar laisa aqlin fiha madkhal. Kata Syekh Muthaimin, Barakalatikum atas ucapan muallif tadi mempersaksikan bahwa siapa yang di surga dan siapa yang di neraka tidak ada akal itu apa? ikut andil, tidak ada andilnya akal seorang. Karenanya mohon maaf ya, pada sebagian pihak itu tatkala ya, tatkala barakallahu fikum ada ulama yang membimbing, <clears throat> ulama yang membidangi, ulama yang menekuni tentang e, eh, barakalafikum kasus-kasus yang sifatnya tidak semua orang bisa melakukannya, lalu barakalafikum membiji, menilai si fulan dikatakan dia mungkin hizbi, si fulan <clears throat> demikian demikian apa seringkali yang kita dengarkan lah memang si alim tadi itu malaikat. Kok sampai tahu bahwa si fulan itu demikian-demikian? Bukan. Itu karena apa? Karena mumarasahnya. Karena menekuninya dalam bidang tersebut. <clears throat> Sebab itu Syekh Al-Bani rahimahullah ketika mengomentari tentang hadis bahwa kelak di akhir zaman akan keluar dajjal akan keluar apa? Dajjal. Dan di dahinya tertulis apa? Kafir. Ima ejaan, potongan huruf kaf, fa, ra, atau kalimat kafir. Yakra kullu mu'min atau muslim. Setiap orang mukmin muslim bisa membacanya, mengetahuinya. Itu dajjal. Karena ada kafir pada apa? Dahinya. Kalau ada yang bertanya, seandainya ada orang-orang mukmin yang buta huruf, nggak bisa membaca, bahasa Arab juga nggak bisa membaca, apakah bisa membaca? Jawabannya apa? Bisa membaca. Kenapa? Rasul memberikan khususiyah. Rasul memberikan apa? Khususiyah. Seandainya ada yang meragukan, loh, anda itu tahunya hanya sholat, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Kan demikian saya ini yang rajin membaca dan seterusnya. Walaupun pada saya ada kekufuran, kan demikian. Saya tidak bisa membacanya. Kok bisa? Itulah namanya apa? Kekhususan yang Allah berikan. Karena itu kata Syekh al bani rahimahullah, al-mukhassis hujjatun ala ghair mukhassis. Orang yang membidangi dan punya kekhususan akan menjadi apa? Argumen, dalil, petunjuk bagi orang yang tidak punya apa? kekhususan. Mohon maaf. Mohon maaf. Kalau kita sakit, kemana yang paling murah? Berobat. Puskesmas, ya. 2000 dapat obat lengkap, ya. Karenanya kalau masuk puskesmas, ada nggak? Belum. Masuk puskesmas ke poli Ya, sebagian anak kita kita antar pulang sakit banget dokternya nggak ramah. Lah tujuh ribu minta enak dan ramah kan begitu ya misal gitu ya. Iya tujuh ribu kok minta ramah minta enak kan begitu. Kalau minta ramah minta enak yang empat ratus ribu ya ke dokter ahli dibujuk ya. Ada apa di mana yang sakit Oh ini belum boleh, kamu lagi bengkak pusing. Kalau di puskesmasan kadang-kadang tidak begitu, mohon maaf ya. Tidak bermakna kita mengkritis demikian. Tapi kadang-kadang demikian. Karena apa? Betapa banyak antrinya. Pasien kan begitu. Ya tidak. Dapat murah kan begitu. Coba. Nah, ini juga salah satu ilmu ya. Antum perhatikan, ini penting bagi para orang tua untuk mengecek telinga anak-anak. Kadang anak dipanggil hanya hahaha gitu ya. Fulan, Amr, hah, apa bi? Hah, apa bi? Coba dicek. Siapa tahu ada penggumpalan pada apa? Telinganya. Ada tipe anak itu. Ada tipe anak yang kotorannya tidak bisa keluar sendiri. Dia menggumpal. Kadang kita dapat itu hampir mungkin panjangnya sekian. Dan itu mengeras. Bisa jadi dia sejak kecil. Miskin kan begitu. Ke THT berapa? Pernah ada yang ke THT khusus masalah telinga? Minimal 300 ribu. Dan hati-hati dari mengorek-ngorek dengan cara apa? Biasa. Dengan cara biasa. Parah. Bisa jutaan kan begitu. Ya? Tapi antum bisa membeli obat kan? Obat di sana ada penetes untuk apa? Me melunakkan ya, pelan-pelan. Antum sedot, antum bersihkan, telateni. Alhamdulillah yang harusnya 300 itu dengan modal mungkin 30 ribu obat itu kan masih sisa berapa? 230 am bisa belikan ah, jajan mereka. Iya. Tapi hati-hati. Konsultasi. Mohon para umat, para abak mengecek anak-anaknya. Yang TK, yang besar dicek. Karena ada jenis seperti itu. Nah, maksud saya dalam bab ini bahwa seorang yang punya keahlian itu dikunjungi dan dipercaya. Ya tidak? Sama. Kalau dalam bidang kesehatan kita pun kadang mempercayakan kepada seorang yang punya keahlian. Kenapa dalam agama kita mempertanyakan kalau ada seorang alim yang membidangi. Menjuluki apa dia malaikat. Apa dia yang punya surga dan neraka. Omongan-omongan apa seperti itu. Adakah ini ajaran ahlu sunnah? Ketika Imam Ahmad. Ketika Imam Abu Dawud. Ketika para aimah mengatakan si fulan, Baik. Fabarakallahu fikum. Itulah yang dikatakan pembeda jarh wa ta'dil. Liwa, bendera, membici seorang siapa fulan, siapa fulan, pantas tidak dia dalam berdakwah ataukah tidak, pantaskah tidak dia membawa agama apakah tidak, hati hadir di sisi fulan, itu bukan bab di mana seorang ingin apa? Apa? Silakan. Membiji orang lain lupa dengan dirinya tidak. Termasuk nasihat termasuk nasihat. Fabarakallahu Tetapi aneh. Ya. Aneh orang-orang yang mengatakan ingin mempelajari alusunah, mempelajari Islam. Mereka popi dengan bangkitnya para ulama yang hari ini mengatakan <clears throat> si fulan itu menyimpang, si fulan hisbi, si fulan demikian demikian dan mereka tidak betah dengan ucapan-ucapan tersebut. Nah, kita kembali <clears throat> Barakalafikum prinsip bahwa mempersaksikan bahwa uh, si fulan atau seorang itu di surga apa ke neraka, maka tidak ada andinnya akal sama sekali. Fahiya mauqufun ala syara' Masalah ini masalah yang barakalafikum sesuatu yang hal perihalnya itu berdasarkan kepada syariat. Tolak ukurnya syariat. Haman syahidalah husyari bidalik. Siapa yang oleh syariat dinyatakan sebagai penghuni jannah. Maka kita boleh memastikan sebagai penghuni apa? Jannah. Faman syahidalahu syari' bidalik syahidna lahu. Waman la fala dan barang siapa yang tidak tidak boleh kita memastikannya lakinna narju lil muhsin. Tetapi kita berharap orang yang baik-baik untuk dikatakan masuk ke dalam jannah wa nakhafu alal musi dan kita mengkhawatirkan kepada seorang yang barakallahu fikum uh, berbuat jelek diancam dengan neraka dan barakallahu fikum eh, naqsimu asyhadah atau tuksamu syahadah bil jannah awi bin nar ila qismain amatun wa khasatun dibagi tentang mempersaksikan apakah seorang itu di surga ataukah di neraka akan terbagi menjadi dua yaitu pembagian yang sifatnya umum dan pembagian yang sifatnya khusus. Tapi ini dilanjut pada maghrib. Tidak. <laughs> Baik. Gimana? Disepakati apa gimana ini? <laughs> Hah? Dilanjut. Baik, kita lanjut mungkin sampai uh, pembahasan ini ya, pembahasan uh, poin tentang perihal apa? Uh, pembahasan mempersaksikan di surga dan neraka itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Baik, jazakumullah khair. Insyaallah kita tunda untuk kita sama-sama sholat maghrib dan ba'dal maghrib insyaallah kita lanjutkan. Nah. تفضلوا حفظكم الله